Dimanapun kita mencarinya, tidak akan kita temukan kecuali di dalam kitab Allah yang mulia dan hidayah yang Allah anugerahkan di dalam diri kita. Betapa banyak manusia kebingungan tidak memahami apa sebenarnya hakikat hidup. Untuk apa mereka ada di dunia ini? Dan itu kalau terjadi pada orang-orang kafir, maka itu adalah hal yang wajar, wajar dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kehidupan orang-orang kafir itu memang kehidupan yang tidak punya arti kehidupan yang tidak bermakna sama sekali yaitu kehidupan tak ubahnya seperti binatang ternak sebagaimana Allah telah memberi peringatan kepada kita di dalam surat Muhammad ayat ke-12 walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am وَالنَّارُ مَثْوَلْ Dan orang-orang yang kafir kepada Allah Mereka bersenang-senang di dunia ini Dan mereka makan Seperti makannya binatang-binatang Maka neraka adalah tempat tinggal mereka Itulah jemaah sekalian Kehidupan orang kafir bagaikan binatang ternak. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka memiliki hati, tapi mereka tidak pergunakan untuk memahami hakikat hidup ini. Mereka tidak mempergunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah tentang hidup ini. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan inhum illa kal an'am bal hum sabila. Tidaklah kehidupan mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Bahkan Allah tegaskan juga dalam surat Al-Bainah ayat ke-6 ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Itulah akibatnya ketika seseorang kehilangan arti dalam hidup ini. Dia berubah dari makhluk yang paling mulia yang namanya manusia menjadi makhluk yang paling hina. Namanya masih manusia. Tapi dia di pandangan Allah masih atau sudah menjadi makhluk yang paling hina. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tidak memahami hakikat hidup. Itu kehidupan orang-orang kafir. Kita katakan itu wajar dalam tanda petik. Tapi kok ada seorang pemuda muslim atau seorang muslim yang tidak memahami untuk apa dia hidup ini. Dia seperti orang bingung mencari jati diri. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita jemaah sekalian hakikat hidup. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Az-Zariyat mulai ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lanjutan ayat, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq yang maha memberi rezeki. Zul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jemaah sekalian, ini adalah rangkaian tiga ayat dalam surat Az-Zariyat dimulai pada ayat ke-56 sampai 58. Di dalam rangkaian ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan arti hidup kita, hakikatnya dan maknanya serta tujuannya atau maksudnya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, agar kita lebih memahami tujuan hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengenal dirinya. Di dalam tiga ayat yang mulia ini, Allah memperkenalkan dirinya dengan empat sifat. Yang pertama, dialah sang pencipta. Karena Allah telah tegaskan, tidaklah aku yang menciptakan jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepada kepadaku. Maka dialah sang pencipta. Bahkan dialah pencipta seluruh makhluknya. Makanya makhluk itu disebut al-alamin Sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Al-Alamin. Rabbnya, apa arti Al-Alamin? Apa artinya? Surat Al-Fatihah. Alam semesta. Apa arti alam semesta? Hah? Apa arti alam semesta? Saya nggak tanya pelajaran IPA ini. <laughs> alam semesta yang dimaksudkan di sini adalah seluruh makhluk. Itu arti al-alamin. Nanti antum cek, cocok nggak diterjemahkan alam semesta? Ya. Di dalam pelajaran IPA. Tapi maksud ayat ini al-alamin adalah seluruh makhluk tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali alam ini, manusianya, jinnya, hewannya, dan semuanya. Itu maksud al-alamin. Al-alamin itu berasal dari kata alamun. Apa artinya alamun? Asal maknanya adalah tanda. Itu arti asal al-alamin. Sebuah tanda. Makanya dalam bahasa Arab bendera apa bahasa Arabnya? Ah, sudah kursus bahasa Arab kan? Sudah pada pinter kayaknya. Bendera bahasa Arabnya apa? Hah? Bendera bahasa Arabnya ada banyak mak apa namanya? kosakatanya. Bahasa Arab tuh kaya sekali. Satu kata satu kata terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada banyak versi. Ya. Di antaranya bendera itu adalah alamun. Bendera. Kenapa bendera disebut alam? Karena dia adalah tanda sebuah negeri. Jadi negeri itu tertanda dengan benderanya. Kenapa makhluk disebut alam? Karena makhluk adalah tanda adanya sang pencipta. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid Seperti kata penya, seorang penyair, pada semua makhluk terdapat tanda yang menunjukkan Allah Maha Esa. Jadi itu kenapanya makhluk disebut alam. Karena makhluk yang dicipta menunjukkan adanya sang pencipta. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Allah perkenalkan kepada kita siapa dirinya sehingga dia patut disembah sehingga hanya dia yang patut diibadahi karena dialah sang pencipta kemudian yang kedua Allah tegaskan kepada kita dia adalah al-ghani yang maha kaya yang maha cukup artinya dia tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya sedikit pun sejak awal sampai akhir kitalah yang butuh kepada Allah Allah tegaskan pada ayat berikutnya ma uridu minhum min wa ma uridu ayut'imun aku tidak menginginkan rezeki dari mereka tidak pula agar mereka memberi aku makan itu kata Allah setelah menyatakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Maka Allah yang maha kaya, yang maha cukup, tidak sedikit pun membutuhkan hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan dialah Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Yang maha memberikan rezeki atau maha pemberi rezeki. Dialah Ar-Razzaq. Yang terus-menerus mencurahkan rezekinya terhadap hamba-hambanya. Bahkan kepada hamba yang berbuat dosa sekalipun, Allah anugerahkan rezekinya. Betul-betul dia adalah Ar-Razzaq dan Allah tegaskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Maka dia adalah yang maha kaya, maha cukup. Sudah sepatutnya dia yang kita sembah agar dia memberikan kecukupan kepada kita. Kemudian dialah yang maha memberikan rezeki. Maka dialah yang kita sembah untuk mensyukuri rezeki yang dia berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dia adalah Dzul Matin. Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jadi untuk menegaskan kewajiban kita beribadah dalam hidup ini Allah tegaskan kepada kita dengan memperkenalkan dirinya dalam empat sifat. Dialah sang pencipta, dialah yang maha kaya serta maha cukup, tidak membutuhkan hamba-hambanya, dialah yang maha memberikan rezeki, dan dialah yang maha kuat. Jemaah sekalian, apa konsekuensinya apabila kita sudah tahu Allah memiliki empat sifat ini? Maka pertama kita harus yakin kita adalah makhluk yang diciptakan. Yang kedua, kita adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Tidak ada satu detik pun kita lepas dari kebutuhan kepada Allah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa beliau La takilni ila nafsi tarfata Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ya. Seorang nabi pun selalu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lepas. Sampai kapanpun. Setiap detik yang kita lalui dalam hidup ini adalah gambaran terhadap kebutuhan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, apabila Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, maka kitalah makhluk yang selalu mendapatkan rezeki darinya. Kemudian yang keempat, apabila Allah yang Maha Kuat, maka kitalah makhluk yang lemah. Tidak bisa melawannya, tidak bisa mengubah ketentuannya, tidak bisa mengaturnya, dan selalu butuh kepadanya dan ingat karena dia adalah zat yang maha kuat maka ingatlah segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini maka dia maha mampu untuk membalasnya sebab dia maha kuat jadi jemaah sekalian ini empat sifat Allah ketika kita mengenalinya kita pun mengenali siapa diri kita Apabila Allah sang pencipta, maka kita yang diciptakan. Allah yang maha kaya, kita yang miskin. Allah yang maha cukup, kita yang selalu butuh kepadanya. Allah yang maha memberikan rezeki, kita yang diberikan rezeki. Allah yang maha kuat, maha perkasa, kitalah yang lemah. Dan dia maha mampu untuk membalas setiap apa yang kita kerjakan. Ini jemaah sekalian. Empat hal untuk mengingatkan kita ini benar-benar tujuan hidup kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kita pahami di sini maksud ibadah adalah bukan sekedar menyembah Allah. Bukan itu ibadah. Tapi ibadah itu artinya pertama meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah semua yang disembah selain Allah adalah salah. Yang kedua, kita hanya mempersembahkan ibadah kita kepada Allah yang satu saja, tidak kepada selainnya. Ini jemaah sekalian, dua hal untuk merealisasikan ibadah. Siapa yang tidak memiliki dua hal ini, maka dia belum beribadah, walaupun dia sholat walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, tapi dia tidak mengamalkan dua hal ini, maka dia belum beribadah. Pertama, dia yakin hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Dan dia juga yakin semua yang disembah selain Allah salah. Ini yang pertama. Artinya, kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Kalau ber, belum beribadah artinya apa? Kafir. Menjadi hina. Hina di dunia dan di akhirat kelak. Kalau dia belum menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Contohnya ada yang mengatakan, saya nggak menyalahkan orang yang berada di luar Islam saya tidak menyalahkan agama lain. Maka orang yang memiliki keyakinan seperti ini, dia belum beribadah kepada Allah. Belum beribadah kepada Allah, artinya dia kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka ketika dia membenarkan agama selain Islam, berarti dia belum yakin Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Iya. Sama halnya dengan orang mengatakan bahwa manusia itu bebas, merdeka, memilih agama sesuai kehendaknya. Itu kan hak asasi manusia. Boleh nggak kita mengatakan demikian? Kita meyakini demikian? Hah? Itu kan hak asasi. Betul atau tidak? Ya. Betul menurut orang-orang kafir atau orang-orang sekuler. Allah tidak pernah sekalipun memberikan hak kepada kita untuk memilih sesembahan lain. Enggak pernah. Kapan? Kapan Allah berikan kepada kita hak untuk memilih sesembahan selain Dia? Apakah ada yang mencipta selain Dia? Apakah ada yang memberi rezeki selain Dia? Apakah ada yang sama kuat atau lebih kuat dari dia? Apakah ada yang sanggup membalas semua perbuatan kita selain Allah? Tidak ada. Lalu kenapa kita memilih sesembahan selain dia? Kita nggak punya hak sama sekali. Maka siapa yang punya keyakinan ini, dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Kalau tadinya dia Muslim. Kalau dia masuk Islam, kemudian masih punya keyakinan ini, maka dia belum Muslim. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, seluruh amal ibadahnya dia persembahkan hanya kepada Allah yang satu saja, tidak satu pun dia berikan kepada selain Allah. Iya. Kalau yang pertama, dia yakin Allah satu-satunya uh, dia, dia tidak yakin Allah satu-satunya yang patut disembah. Atau dengan kata lain, dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Maka dia kafir. Yang kedua, dia yakin Allah satu-satunya yang patut disembah. Yang disembah oleh manusia selain Allah salah. Tapi kenyataannya dia sendiri entah sadar atau tidak masih mempersembahkan satu dari berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Contohnya berdoa atau menyembelih. Ada sebagian orang mengaku muslim tapi dia berdoa kepada penghuni kubur atau kalau ditimpa kesulitan dia cari tempat keramat. Berdoa atau beri sesajen kepada penghuni yang ada di situ. Memohon kepadanya, mengharap kepadanya. Ini semuanya ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia yakin Allah yang berhak disembah. Tapi kenyataannya pada prakteknya dia masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Sebab ibadah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang terkandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah yang artinya la ma'budah hakun illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah jangan pernah lupakan jamaah sekalian kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun An-nafyu wal isbat. An-nafyu penafikan terkandung dalam kalimat la ilaha. Maknanya adalah mengingkari semua sesembahan selain Allah. Sedangkan al-isbat penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah. Artinya adalah meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير demikian itu hanyalah Allah sesembahan yang hak adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil salah wa anna Allah huwal aliyul kabir dan bahwasanya Allah dia maha tinggi lagi maha besar hanya dia yang maha tinggi hanya dia yang maha besar, maka sudah sepatutnya hanya dia saja yang kita sembah. Jadi jemaah sekalian, di dalam rangkaian ayat ini, Allah bukan saja menyuruh kita menyembahnya, tetapi Allah juga mengajak kita menggunakan akal agar kita benar-benar yakin hanya Dia satu-satunya yang patut disembah. Yaitu Allah mengajak kita berpikir bahwa kita diciptakan olehnya. Kita selalu butuh kepadanya. Kita selalu mendapatkan rezeki darinya. Dan dia maha kuat. Maha mampu membalas apa yang kita kerjakan. Maka seharusnya kita pun sadar kita pun menggunakan akal sehat kita. Kalau begitu, hanya dia yang pantas disembah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, orang yang menyembah selain Allah atau menduakan Allah adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia menduakan Allah dengan makhluk yang sama sekali tidak menciptakannya, tidak bisa menolongnya, tidak bisa mencurahkan rezeki atau menganugerahkan nikmat kepadanya, tidak sanggup mendengarkan doanya. Andaikan bisa mendengarkan sekalipun, tidak sanggup mengabulkannya. Tidak pula menguasainya. Tidak juga, mungkin tidak juga lebih kuat darinya. Ya, hanya patung-patung yang dia bisa hancurkan misalkan. Maka sungguh sangat bodoh kalau dia menyembah makhluk-makhluk yang lemah tersebut yang sama sekali tidak bisa memberi apa-apa kepadanya. Lalu dia duakan atau bahkan dia tinggalkan penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat dan rezeki kepadanya. Maka tidak diragukan lagi dia adalah orang yang sangat bodoh. Inilah jemaah sekalian hakikat hidup kita. Menghamba hanya kepada Allah dan mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Karena itulah seluruh para nabi dan rasul diutus sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu tagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul setiap rasul menyerukan wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut jauhilah semua yang disembah selain Allah maka Inilah arti hidup yang sebenarnya. Untuk menghamba kepada Allah. Dan ini pula arti kemerdekaan hidup yang sesungguhnya. Yaitu merdeka dari perbudakan. Kepada selain Allah, hanya kepada Allah kita menghamba. Dan jemaah sekalian, manusia itu hanya ada dua kemungkinan. Nggak ada kemungkinan ketiga kalau dia bukan menjadi hamba Allah, maka pasti dia menjadi hamba hawa nafsunya atau hamba syaitan. Jadi itulah manusia. Enggak ada kemungkinan yang ketiga. Iya. Dia menghamba kepada Yesus, dia menghamba kepada patung-patung, kepada dewa-dewi, kepada apapun pada hakikatnya dia menghamba kepada syaitan dan hawa nafsu. Walaupun dia mengatakan saya nggak punya Tuhan, sama. Tetap dia adalah hamba syaitan. Karena syaitan yang memperbudak dia sehingga dia tidak mau beribadah kepada Allah yang satu saja. Makanya dulu para mujahid Islam, para sahabat dulu, orang-orang Romawi heran ada kepentingan apa kalian mau memerangi kami? Dulu bukan orang-orang kafir yang mau menyerang Islam. Orang Islam yang duluan nantang perang. Orang-orang Romawi sampai heran. Dan awalnya mereka tertawakan. Kenapa mereka tertawakan jemaah sekalian? Lihat mereka melihat kondisi kaum muslimin. Miskin-miskin. Ya kaum muslimin sudah jumlahnya sedikit, penampilan, oh tidak gagah berani seperti orang-orang Romawi dengan persenjataan lengkap, kuda-kuda yang hebat, kemudian ada baju besi seragam, kemudian ada helm, ya antum pernah lihat mungkin ya, ya bagaimana penampilan pasukan Romawi, wah gagah perkasa. Kaum muslimin, subhanallah, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya, nggak ada seragam. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju besi bagi yang punya. Ya. Kalau nggak punya, nggak. Penampilan nggak meyakinkan, ditertawakan. Jumlahnya juga sedikit, ditertawakan oleh orang-orang Persia dan Romawi. Kaum muslimin nantang perang Enggak menunggu mereka menyerang, tidak, nantang perang. Itu kaum muslimin dahulu di masa para sahabat. Ya. Jumlahnya sedikit melawan superpower. Melawan superpower. Ditertawakan sama orang-orang Romawi. Kuda-kudanya juga pendek-pendek. Pedangnya juga pendek. Pedang mereka luar biasa dan sudah punya pengalaman tempur selama berabad-abad lamanya. Ini baru kemarin. Baru kemarin aja bertempur. Ya, baru belasan tahun. Mungkin belum sampai belasan. Iya. Belum sampai belasan tahun. Itu kondisi para sahabat ketika itu. Tapi jemaah sekalian luar biasa. Allah Azza wa Jalla menjadikan dua kekuatan superpower di masa itu perbandingan mereka, kekuatan mereka dengan kekuatan kaum muslimin antara langit dan bumi. Ya. Kurang lebih seperti itu pengandaiannya antara langit dan bumi. Tapi kenapa kaum muslimin bisa menjatuhkan mereka, menguasai mereka, ya. mengalahkan mereka, Persia dan Romawi, ya. dan menguasai mereka sampai berabad-abad lamanya. Ya dahulu Syam, Palestina, Suria, Lebanon, apa satu lagi? Yordan. Ini dahulu daerah Romawi. Ini dahulu daerah Romawi. Bahkan dulu para sahabat menawan anak kecil. Seorang anak kecil ada dua orang yang kemudian menjadi terkenal. Mereka lagi belajar di gereja. Ditawan oleh para sahabat, ditangkap. Ya. Ada dua nama yang sangat terkenal, yaitu Humron dan Sirin. Ini dua-dua ini adalah orang Romawi dahulu. Di kemudian hari, Humron ini menjadi budaknya Utsman, kemudian dibebaskan oleh Utsman dan diajarkan kepadanya ilmu agama sampai dia menjadi seorang ulama. Dan Sirin juga begitu. Dan di kemudian hari putra beliau yang bernama Muhammad bin Sirin menjadi salah seorang ulama besar kaum muslimin di masa generasi tabi'in. Iya. Itu peperangan Islam dahulu. Memberi kemaslahatan kepada orang-orang kafir bukan kemudaratan. Iya. Jemaah sekalian, sepanjang sejarah Islam belum pernah menang karena kekuatannya lebih hebat atau jumlah pasukannya lebih banyak. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya. Pernah satu kali jumlah kaum muslimin banyak. Yaitu pada perang perang apa? Hunain. Tapi di awal peperangan kaum muslimin kocar kacir. Disitulah Allah ingatkan. Id a'jabatkum kathratukum. Tatkala kalian kagum dengan jumlah kalian. Ternyata lam tugni ankum syai'an. Tidak menolong kalian sedikit pun. Belum ada sejarah kaum muslimin menang karena apa? Karena lebih kuat dari segi persenjataan. Karena lebih banyak dari segi personel pasukan. Belum kebanyakannya kaum muslimin menang, malah kondisinya jauh, tidak berimbang. Sedikit sekali jumlah kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir. Kalau begitu karena apa mereka menang jemaah sekalian? Karena kekuatan iman dan takwa serta ittiba kepada Rasulullah SAW. Itulah sebab Allah menolong kaum muslimin. Itulah sebabnya. Allah menolong kaum muslimin. Jadi jangan bangga dengan jumlah banyak. Ini namanya ujub. Iya. Bangga dengan jumlah banyak. Wah, bisa mengumpulkan massa dalam jumlah jutaan orang. Ya, katanya sepanjang sejarah Indonesia belum pernah ada jumlah sebanyak ini. Hati-hati. Jangan di situ mengandung ujub. Apalagi membanggakan sebuah tindakan atau aksi yang bertentangan dengan syariat. Ini lebih jelek lagi. Ya. Maka hati-hati, Islam tidak pernah menang dengan jumlah yang banyak. Islam tidak akan mulia dengan pasukan yang banyak, tapi mulia dengan iman dan takwa dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kembali ke tadi apa yang mau saya bilang. Ada ungkapan terkenal ketika pasukan Islam itu ditanya oleh orang Romawi, "Apa yang kalian inginkan?" Orang Romawi itu sampai mau menyerah. Mau menyerah dalam artian uh, sepakat. Gini aja, kalau kamu pingin, kalian pingin makanan, kita sepakat saja. Nanti kita kasih makanan. Subhanallah. Eh, ini menunjukkan sebenarnya dia takut. Ya, sudah ada ketakutan. Dan itu juga karena pertolongan Allah. Nabi SAW bersabda, "Wanusirtu bi masih masirata syahrin." Pasukanku ditolong oleh Allah, maksud beliau pasukan Islam, ditolong oleh Allah dengan menggetarkan musuh dari jarak sebulan perjalanan. Jadi sebulan sebelum ketemu musuh, musuh sudah takut. Iya. Sampai mereka akhirnya mau mereka dalam jumlah yang banyak hitung-hitungan pasti kalah kaum muslimin. Kalau hitung-hitungannya matematis, pasti kalah. Iya. Tapi mereka gentar ternyata. Mereka tawarkan, kalau kalian ingin makanan, nanti kita kasih. Ya, kita kirim makanan setiap bulan atau setiap tahun. Itu tawaran Romawi dan Persia kepada kaum muslimin dahulu. Tapi jemaah sekalian, apa jawab para sahabat? Kami datang bukan untuk makanan. Kami ingin membebaskan manusia dari perbudakan dari perbudakan antara sesama makhluk menuju perbudakan kepada Allah yang satu saja. Ya. Artinya apa? Mereka itu pada hakikatnya budak-budak. Budak hawa nafsu, budak penguasanya, budak syaitan ketika mereka menyembah selain Allah. Maka itulah tujuan jihad. Membebaskan perbudakan terhadap sesama manusia menuju perbudakan hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah hakikat kemerdekaan. Iya. Inilah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang bebas merdeka. Hidup yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Jadi salah besar kalau orang yang bersikap liberal dia nggak mau terikat dengan halal dan haram, lalu kita bilang dia merdeka. Tidak. Pada hakikatnya, dia adalah orang yang diperbudak oleh hawa nafsu atau diperbudak oleh syaitan. Ya. Orang yang nggak mau terikat dengan halal haram. Dan jemaah sekalian, inilah hakikat ibadah. Terikat dengan halal haram. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu, Imam Mujahid rahimahullah berkata tentang ayat ini, ayat yang kita bahas dari awal tadi surat Az-Zariyat ayat ke-56, kata beliau, illa li'amurahum wa anhahum. Tidaklah aku menciptakan mereka, manusia dan jin, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, maknanya adalah yaitu aku memerintah dan melarang mereka. Maka inilah hakikat ibadah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Inilah hakikat ibadah. Jemaah sekalian, kehidupan yang tidak terikat dengan perintah dan larangan, itulah kehidupan yang tidak bermakna. Tidak ada artinya. Kehidupan yang sia-sia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Ayah sabul insanu ayyutraka sudah dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Allah mengatakan, apakah manusia mengira setelah dia diciptakan, dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Jadi ayat ini berbicara tentang kehidupan yang sia-sia. Apa makna kehidupan yang sia-sia jemaah sekalian? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ay yunha. Maksudnya kehidupan yang tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan. Itulah kehidupan yang tidak berarti. Iya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita tentang batilnya persangkaan orang-orang yang kafir kepada Allah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main sia-sia, nggak punya makna. Kemudian kalian juga mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka ini dua kesalahan orang kafir di dalam pola atau cara mereka berpikir. Mereka mengira hidup untuk sekedar main-main, untuk sekedar dinikmati saja, tanpa terikat dengan halal dan haram. Dan mereka juga mengira kehidupan tidak akan berlanjut setelah kematian. Jangan sampai kita seperti mereka. Baik. Jemaah sekalian, yang terakhir. Juga sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita hakikat hidup. Yang terdapat dalam surat Al-Mulk di awal surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah. Di tangannya lah kekuasaan. Yang maha mampu atas segala sesuatu yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya di antara kalian. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala juga mengabarkan kepada kita empat sifatnya untuk menjelaskan kepada kita hakikat hidup untuk meyakinkan kepada kita inilah hidup kita maka kenalilah Allah di dalam empat sifat. Yang pertama, dia yang maha berkah. Dialah pemilik keberkahan. Hanya kepadanya lah kita mengharapkan berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang melimpah dan terus-menerus ada. Dialah Allah yang maha berkah. Artinya yang maha baik. Maha baik Allah. Betapa baiknya Allah kepada kita yang kedua, di tangannya lah kekuasaan. Peringatan yang keras bagi kita bahwa dia maha kuasa. Sedangkan kita adalah makhluk yang dikuasainya. Kemudian yang ketiga, dia maha mampu atas segala sesuatu. Maka dia juga maha mampu untuk membalas semua yang kita kerjakan Kemudian yang keempat, dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita. Ya, Sama dengan sebelumnya, ayat ini juga mengingatkan hakikat diri kita. Apabila Allah yang maha baik, maka kitalah makhluk yang selalu dia perlakukan baik. Itulah sebabnya jemaah sekalian. Kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Segala puji itu maknanya dia yang memiliki semua sifat-sifat kebaikan. Karena dia maha baik kepada kita. Maka apa konsekuensinya jemaah sekalian? Kalau kita sudah tahu dia maha baik, wajib bagi kita lebih cinta kepadanya dibandingkan kepada selainnya. Dan ini ibadah yang sangat agung. Kenapa? Karena Allah yang paling baik kepada kita. Sudah sepatutnya dia yang paling kita cinta. Kalau kepada orang tua kita, kita sangat cinta. Kenapa? Mereka paling baik kepada kita. Sudah sepatutnya Allah yang lebih kita cinta lagi. Karena Allah yang lebih baik dari siapapun. Ya. Kemudian dialah dialah yang pemilik kekuasaan, kita berada di bawah kekuasaannya. Tidak kita nggak bisa bergerak sedikit pun kecuali dengan izinnya. Beda dengan kekuasaan makhluk. Dia berkuasa tapi mungkin dia nggak bisa mengontrol yang dia kuasai. Dan dia juga nggak bebas memperlakukan apa yang dia kuasai. Tapi Allah maha mampu dan maha berkuasa. Makhluk seluruh tunduk, seluruhnya tunduk kepadanya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam ini kecuali dengan izinnya. Apabila Allah mengizinkan terjadi, apabila Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin terjadi. Apapun. Ini yang dimaksud dengan beriman kepada takdir Allah. Dan dialah juga maha mampu untuk membalas apa yang kita kerjakan. Dan maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian dialah yang telah menghidupkan kita. Dan dialah yang akan mematikan kita. Agar kita selalu sadar kita adalah makhluk yang selalu butuh kepadanya dan kelak akan dimatikan olehnya. Untuk apa semua ini jemaah sekalian? Allah ajak kita berpikir dan mengimani sifat-sifatnya serta mengenal diri kita untuk menegaskan kepada kita dia menciptakan kita menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita liyabluwakum untuk menguji kita ayyukum ahsanu amala siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Inilah penciptaan kehidupan dan kematian bagi kita. Pada hakikatnya hanyalah ujian. Ujian siapa yang terbaik amalannya. Perhatikan kalimat ini jemaah sekalian. Amalan yang terbaik. Allah kabarkan kepada kita kehidupan dan kematian kita untuk mengejar amalan yang terbaik. Bukan sekedar terbanyak dan bukan menjadi patokan utamanya yang terbanyak, tetapi yang terbaik. Karena banyak belum tentu baik. Lalu apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik? Inilah ibadah yang Allah inginkan, bukan sekedar ibadah, tapi amalan yang terbaik. Apa maknanya jemaah sekalian? Amalan yang terbaik Al-Imam Al-Fudail bin Iyad Abu Ali rahimahullahu taala menjelaskan ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Murid-murid beliau bertanya, "Ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Wahai Imam Abu Ali, apa yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Sebelum beliau jelaskan apa itu amalan yang ikhlas dan apa itu amalan yang benar, maka beliau tegaskan terlebih dahulu. Perhatikanlah jemaah sekalian. Apa kata beliau? Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah seorang hamba walaupun sudah ikhlas tapi belum benar maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula walaupun sudah benar tapi belum ikhlas juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban. Sampai amalannya terpenuhi dua syarat ikhlas dan benar. Jadi hati-hati. Ini dua syarat kalau tidak terpenuhi satu dari keduanya, apalagi dua-duanya nggak terpenuhi, maka percuma kita beribadah. Percuma kita beribadah. Berarti kita belum mengamalkan misi dan tujuan kehidupan kita di muka bumi ini. Sebab ibadah kita nggak belum dianggap apa-apa. Sampai kita memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas dan benar. Barulah beliau menjelaskan al-khalis makana lillah wasawab makana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan amalan yang ikhlas apabila dilakukan karena Allah. Niatnya untuk mendapatkan balasan dari Allah, bukan untuk mendapatkan pujian orang. Itu namanya ikhlas. Bukan untuk mendapatkan balasan dari makhluk, tapi balasan dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang dimaksud dengan amalan yang benar adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini juga merupakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu beribadah dengan memenuhi dua syarat. Pertama kita lakukan ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini, maka percuma kita ibadah, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Kesimpulannya jemaah sekalian, arti hidup kita apabila kita menuntut ilmu agama. Disitulah kita mendapatkan arti hidup yang hakiki. Disitulah sebenarnya jati diri seorang hamba ketika dia menjadi penuntut ilmu agama mengamalkannya dan menyampaikannya kembali sampai kapan? sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini sebagaimana pesan Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan setelah itu dia akan meraih kebahagiaan yang sejati yaitu kebahagiaan di negeri akhirat bukan di dunia ini wallahu alam semoga yang singkat ini bermanfaat mungkin kita berikan sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Apa saja usaha yang dapat kita lakukan agar Allah Azza wa Jalla selalu memberi kita hidayah dan menjaga kita dari kesesatan. Yang paling utama sekali adalah menuntut ilmu yang sahih, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahlus sunnah wal jamaah yaitu pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kalau kita keluar dari itu maka kita akan tersesat. Sebab di dalam hadis tentang perpecahan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wasataftariku ummati ala talatin wasabi'ina firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi, ini kunci keselamatan. Senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yaitu metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Oleh karena itu, yang berikutnya adalah disinilah pentingnya memilih guru. Kita mau berguru, mau belajar agama, harus kita pastikan dulu guru kita ini mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia menggunakan metode lain, maka sama saja kita bunuh diri. Ya, baik itu lebih berbahaya daripada bunuh diri, sebab kita mendengarkan ucapan-ucapan yang menyimpang bisa menjadikan kita tersesat. Ya. Kemudian yang berikutnya mengikhlaskan niat dalam semua ibadah. Jamaah sekalian, Inilah rahasia besarnya. Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah berada di mulut harimau bisa selamat? Beliau luar biasa kalau antum baca jebakan apa namanya jerat-jerat cinta terlarang kepada beliau luar biasa ya bilang, mudah-mudahan kita nggak dapat ujian seperti itu ya ya jangan mau pingin mau coba-coba seperti Nabi Yusuf jangan bahaya ya mungkin kita nggak selamat. Ya. Luar biasa cobaan beliau. Tapi ternyata Allah masih selamatkan beliau dari perzinahan. Kenapa jemaah sekalian? Allah mengatakan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a innahu min ibadi innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan keburukan itu darinya karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Nanti antum baca pada kitab Riyadus Salihin, bab yang pertama bab ikhlas. Beliau sebutkan ayat-ayat tentang ikhlas dan hadis-hadisnya. Kemudian hadis yang terakhir beliau tulis adalah hadis tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Kok hadis ini ditaruh di bab ikhlas? Ternyata masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan mereka dan mereka mengatakan ya Allah kalau amalan itu memang ikhlas demi untuk mencari keridoanmu tolonglah kami maka beliau ingin kita memahami ikhlas itu adalah sebab Allah memberi pertolongan kepada kita ya dan juga tentunya ittiba selalu berusaha untuk ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita tidak beramal apapun kecuali berdasarkan ilmu ini kunci keselamatan Jangan kita meyakini apapun, mengamalkan apapun kecuali ada petunjuknya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya pilih-pilih teman dalam bergaul. Bergaullah dengan orang yang baik-baik. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Ini pesan Rasulullah SAW. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung sahabat terdekatnya. Maka lihat-lihat siapa yang hendak kalian jadikan sahabat dekat kalian. Jadi maksudnya bagaimana imannya, bagaimana ibadatnya, bagaimana akhlaknya sangat bergantung pada sahabat dekatnya. Dan juga jemaah sekalian, yang sangat penting adalah banyak-banyak berdoa Iya. Pada hakikatnya hanya Allah yang bisa menolong kita dari kesesatan, melindungi kita dari kesesatan dan semua mara bahaya. Maka mohonlah kepada Allah dengan lebih bersungguh-sungguh, lebih khusyuk di dalam berdoa. Iya. Nah ini, bagaimana jika kita ibadah tapi belum tahu ilmunya? Seperti waktu kita masih kecil, namanya anak masih kecil, yang salah ya orang tuanya kalau salah salah ngajar. Ya, kalau dia masih kecil. Kalau orang tuanya dia ngajari salah ya salah orang tuanya, dia nggak salah. Tapi kalau sudah besar, dia sudah mengerti, maka sepatutnya kita tidak boleh mengamalkan apapun sebelum kita tahu ilmunya. Itu prinsip ibadah. Makanya ulama menyebutkan kaidahnya pada asalnya ibadah itu haram haram dilakukan kecuali ada dalil yang menyuruh. Itu kaidah ibadah. Beda dengan masalah duniawi. Masalah duniawi pada asalnya mubah, silakan. Kecuali ada dalil yang melarang. Ya, contohnya kita mau minum dengan cara bagaimanapun silakan. Tapi ada dalil yang melarang. Nggak boleh makan minum dengan tangan kiri. Ya, misalkan. Maka nggak boleh kita lakukan. Itu dalam perkara duniawi. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi harus yakin dulu, ini ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak nggak boleh. Maka kalau dari dulu kita sudah beramal yang salah, ternyata tidak ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sudah besar ini kita sadar, maka jangan segan untuk ditinggalkan. Tinggalkan. Jangan pedulikan walaupun itu sudah diwariskan dari beberapa generasi turun temurun. Kalau salah salah, jangan dipertahankan. Iya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Kalau orang tua kita masih berpegang teguh dengan tradisi-tradisi yang ternyata salah, maka disinilah tugas kita untuk mendalami ilmu dan berdakwah kepada orang tua kita, semoga mereka mendapatkan hidayah. Iya. Bukankah iman kita naik dan turun? Lalu bagaimana nilai ibadah kita? Apakah ibadah saat iman naik bisa menjadi sia-sia tatkala yang menurun lebih banyak? Jawabannya pertama tergantung. Ada amalan-amalan yang dapat merusak ibadah ada amalan-amalan yang dapat merusak ibadah. Ada pula nggak merusak ibadah, tapi kalau ditimbang ibadahnya jadi lebih ringan. Ya. Contohnya amalan yang merusak ibadah adalah kesyirikan. Ini bahaya. Ini bukan satu dua ibadah. Kalau syirik besar, semua ibadah rusak. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, terhapuslah amalanmu. Atau apa namanya? menghapuskan amalan yang menyertainya. Contoh ria, syirik kecil. Namanya ria. Kalau dia sholat, dia ria, terhapus amalannya. Iya. Nah ini, amalan yang menghapus amalannya. Ya, dosa-dosa yang menghapus amalannya. Ada pula dosa-dosa memang tidak menghapus amalan. Seperti pada umumnya kemaksiatan. Orang minum khamar misalkan, atau main judi, atau makan riba, dan seterusnya. Ini nggak menghapus amalan. Tetapi membuat amalannya menjadi ringan timbangannya kelak. Karena dosanya lebih berat. Jadi sebenarnya sama saja menghapus. Iya. Nggak sama persis, tapi hampir sama, hampir mirip. Masih ada amalannya, tapi dosanya lebih berat. Ya. Beda dengan kalau melakukan syirik, amalannya memang musnah. Ya. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah taubat. Solusinya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita terjerumus maksiat. Iya. Dan kalau kita belum terjerumus maksiat, cuman agak malas beribadah, maka minimal pertahankan yang wajib. Itu minimalnya. Pertahankan yang wajib. Nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Mungkin kita lagi kecapean atau malas. Mungkin kita sholat wajib saja, nggak sholat sunnah. Maka itu minimalnya. Tapi kalau kita sampai meninggalkan sholat wajib, maka ini bahaya besar. Ya, terhapus amalan kita karena meninggalkan sholat wajib adalah kekukuran. Iya. Kemudian jadi ini yang pertama pertahankan amalan yang wajib. Kemudian yang kedua, kalau terjerumus dalam dosa segera bertobat. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita evaluasi diri. Kenapa iman kita turun? Jemaah sekalian, iman itu tidaklah turun kecuali ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Dosa. Ini yang harus kita perbaiki. Ada dosa-dosa, mungkin dosa mata kita, dosa pendengaran, dosa hati, ini yang menyebabkan iman kita turun. Kemudian yang berikutnya kita kasih obatnya. Kita berikan solusi. Apa solusinya? Itulah yang kita sebutkan di awal tadi. Perdalam ilmu agama. Maka iman kita akan menguat. Bergaul dengan orang-orang baik. Kemudian berjuang, mujahadah, tundukkan diri kita Tundukkan hawa nafsu kita. Berat mau ibadah. Tundukkan, jangan diikuti. Iya. Kemudian hati-hati bergaul dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Dan juga banyak-banyak berdoa. Iya. Dan juga bacalah kisah-kisah nyata tentang bagaimana amal-amal soleh, perjuangan dan sirah Rasulullah SAW serta para sahabat beliau dan para tabiin serta para nabi yang lain dan juga orang-orang soleh. Membaca kisah-kisah ini akan membantu kita untuk menguatkan keimanan.